Kita sadar bu, <clears throat> waktu kita untuk menabung amal soleh tidak banyak yang disediakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendengarkan hadis tentang fitnah-fitnah akhir zaman, maka sesungguhnya fitnah yang hari ini sedang bergejolak di wilayah Syam, Palestina, Suria, Yordania, Lebanon dan sebagainya. Ini adalah fitnah di mana seharusnya paling tidak dari situ starting point untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh membuat tabungan sebanyak-banyaknya dalam amal soleh uang yang kita punya hari ini Ketika merata bencana-bencana dan huru hara di muka bumi ini di akhir zaman, uang itu tidak berguna lagi. Status kita sebagai seorang istri presiden sekalipun tidak akan bermanfaat. Gelar kita yang banyak di depan dan di belakang juga tidak akan bermanfaat. Yang berguna pada hari itu adalah amal soleh Karenanya Rasulullah SAW bersabda Badiru bil a'mali fitanan Artinya Berlomba-lombalah kamu saling memperbanyak amal soleh di masa-masa fitnah Yang dimaksud dengan masa-masa fitnah adalah zaman sekarang Yaitu fitan bisyam Kaqita'il laylil muslim Seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap Oh ibu yang kami muliakan hmm, Malam itu ada berapa potong? Ada tiga Sepotong malam pertama Yaitu dari jam 8 sampai jam 11 Nanti sepotong malam pertengahan Dari jam 11 sampai jam 2 Nanti sepotong malam yang ketiga Yaitu dari jam 3 sampai jam 5 Ini potongan malam terakhir yang paling berat menurut ibu bangun tahajud potongan malam yang mana? Yang terakhir dan paling besar pahalanya. Allah juga turun ke langit bumi buat menyaksikan langsung, menerima langsung, mendengarkan langsung, berhadapan langsung dengan orang-orang yang beribadah di sepertiga malam terakhir. Nah, ketika Rasul mengatakan fitnah di akhir zaman itu seperti potongan-potongan malam. Artinya, Bu, semakin jauh kesananya semakin berat ujian yang harus dihadapi oleh umat Islam. Semakin berat ujian yang harus dihadapi oleh umat Islam. Ibu-ibu yang kami muliakan. Sebentar lagi Indonesia akan menjadi bahagian daripada kekacauan global seperti yang diperkirakan oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia bahwa kekacauan dan pertumpahan darah di Suria akan berpindah ke Indonesia mungkin tiga atau empat tahun lagi yang akan datang dari sekarang. Seperti apa nanti aslinya hanya Allah yang maha tahu dan kita benar-benar khawatir. Tapi ada jaminan, ada garansi dari Allah. Aman, kamu tidak akan apa-apa. Kamu akan selamat, kamu akan terjaga dan dilindungi dan kamu akan ditolong kalau tabungan amal solehmu banyak sebelum itu. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, ibu pernah dengar kan kisah tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua? Apa yang terjadi pada mereka? Yang membuat mereka selamat itu apa? Amal mereka sebelumnya. Ibarat tabungan di bank, saatnya mereka minta pencairan dari bank. Karena mereka sudah nabung sebelumnya. Hanya amalan. Tidak peduli apa jabatan dan pangkat mereka, status sosial mereka di tengah masyarakat, ketika mereka terperangkap yang bisa menyebabkan kematian mereka di dalam gua ternyata mereka malah selamat oleh amal soleh coba ibu bayangkan kalau amal soleh kita banyak apapun bencana yang didatangkan oleh Allah ke muka bumi ini pasti Allah akan menjadikan kita di antara orang yang selamat Nabi Yunus dalam perut ikan Nabi Yunus tidak ada udara yang akan dihirupnya tidak ada makanan yang akan dimakannya mestinya kan mati ya kan? Dua menit, tiga menit aja harusnya udah mati. Ternyata Nabi Yunus bertahan 40 hari, 40 malam di dalam perut ikan. Apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Laula angkana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi kalau Kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang dulunya banyak berzikir, banyak beribadah, pasti dia akan tinggal dalam perut ikan itu selama-lamanya sampai hari kiamat. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Yunus adalah amalnya sebelum itu. Sebagaimana kita dengarkan, kita ulangi kembali bahwa <clears throat> tiga orang yang di dalam perut gua itu tidak mungkin keluar. Batu yang menutupi pintu gua yang gua pintu itu hanya bisa dilewati oleh satu orang, Bu. Sempit sekali pintu itu. Hanya bisa dilewati oleh satu orang itu pun dengan cara mereng begitu kan ditutup oleh batu yang hanya Allah yang tahu berapa besarnya batu itu. Siapa yang bisa ngangkat? Didorong pun bertiga, bersepuluh, berseratus orang belum tentu akan terbuka. Tetapi yang satu berdoa, Ya Rab, dulu hamba mengamalkan amalan ini. Jika amalan itu engkau ridhoi dan ada pahalanya, mohon ya Allah bukakan pintu ini, kami mau keluar. Maka bergeraklah sepertiga daripada batu yang begitu besar, terbukalah pintunya sepertiga belum bisa keluar orang yang lain berdoa lagi ya Rob <clears throat> hamba juga dulu punya amalan coba lihat masing-masing minta tabungan sendiri ya melakukan pencairan tabungan saat itu tapi dengan jalan doa ya Rob hamba dulu mengamalkan amalan ini jika itu karena wajah engkau dan ada pahalanya hamba minta ya Rob hari ini dengan pahala itu bukakanlah batu ini bergerak lagi sepertiga lagi masih belum bisa lewat satu orang pun yang terakhir berdoa ya Allah dulu hamba melakukan perbuatan seperti ini kalau secara akal <clears throat> belum ada belum tentu ada sampai hari kiamat orang yang sanggup lagi melakukan macam itu apa itu gaji pegawai yang tidak dibayarkan pada pegawainya karena pegawainya duluan pergi ya kan lalu gaji itu diinvestasikannya menjadi sebuah bentuk usaha ternyata berkembang biak satu bukit penuh dengan ternak yang diawali oleh gaji pegawai yang nggak diambilnya itu Datang-datang sekian tahun kemudian, si pegawai datang, mana gaji saya dulu? Ditunjukkannya ke arah bukit itu, udah jadi itu. Diambilnya semua, tidak disisakan satu biji pun, satu biji, satu ekor pun tidak disisakan buat saya. Ya Allah, jika engkau ridho dengan apa yang hamba lakukan, tolong bukakan pintu ini. Maka terbukalah seluruh pintu. Ibu bayangkan, ternyata amal kita sebelumnya di dunia ini udah bisa kita minta. Kalau ibu nggak mau diminta di akhirat, <laughs> minta di dunia ini ya umpamanya ibu udah merasa hidupku di dunia ini harus dipertahankan ya bisa diminta amalan kita yang dulu itu disebut dengan tawasul bil amal solehah bertawasul dengan amalan-amalan soleh nah sekarang <clears throat> kajian kita pada siang hari ini kita buka halaman 192 yang udah dipotokopi sama halamannya insya Allah halaman 192 amalan yang berpahala besar. Saya tidak membuat secara tertib ya Bu ya, tapi saya tunjukkan saja nomor sekian. Yang lainnya bisa Ibu baca sendiri dan kita berusaha saling mengamalkan. <clears throat> bisa ditolong dibacakan terjemahnya ya, bu. Pada coba perhatikan yang pertama, yang nomor satu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jenis amalan utamanya yang nomor satu ini santai bu, kita nggak perlu keluarkan uang, kita nggak perlu berangkat ke satu tempat yang jauh yang melelahkan menghabiskan waktu, tetapi pahalanya subhanallah. Mari kita dengarkan, yaitu ucapan <clears throat> La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir baca terjemahnya siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali. Siapa yang membaca ini dalam satu hari 100 kali? Dalam satu hari berarti bisa dibagi Lepas sholat subuh 50 Menjelang sholat maghrib 50 lagi Bisa dibagi Cuman orang-orang yang sabar saya perhatikan sanggup dia 100 pagi 100 sore Ya lanjut apa yang terjadi Maka kalimat itu baginya sebanding dengan membebaskan 10 budak Yakin saya bu Tidak ada orang kaya yang sanggup membebaskan satu orang budak setiap hari satu orang budak itu bu nilainya ketika Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah nilainya itu sama dengan 100 ekor onta dan satu pundi dinar emas. Satu ekor unta itu, Bu. Lima tahun yang lalu harganya, sebelum rupiah eh, anjlok ya, lima tahun yang lalu harganya 15 juta. Kali 100 ekor berapa? Satu setengah M loh. Satu setengah M. Tambah satu pundi dinar emas. Satu keping dinar emas itu dua setengah juta. Nah, yang ada di dalam uh, pundi itu berbeda-beda riwayat. Ada yang mengatakan 100 keping, ada yang mengatakan 200 keping dinar emas. Kita ambil yang 100 keping aja dulu. Tambah 250 juta. Kan begitu ya? <clears throat> Segitu harga memerdekakan seorang budak. Sementara membaca ini sama dengan pahala memerdekakan 10 orang budak. Kemana kita mampu tuh, Bu? Tapi dengan amalan ini kita dapatkan pahalanya itu. Kemudian kata Rasulullah, Siapa yang merdekakan satu orang budak saja yang beriman, Allah merdekakan kedua kakinya, kedua tangannya, kedua matanya, kepalanya, badannya. Allah merdekakan seluruhnya dari api neraka. Subhanallah. Saya rasa ibu-ibu tidak akan berat membacanya setelah ibu tahu pahalanya. Iya kan? Baca. Boleh nanti pagi, kalau sarannya pagi ternyata ibu sibuk banget, ha? ibu kerjakan waktu duha. Daripada ibu nonton sinetron, daripada ibu baca koran, daripada istilahnya daripada daripada Bagus mereka kan budak dengan mengerja, membaca ini. Subhanallah. Sudah bu? Sekarang baca yang nomor tiga. Saya sengaja loncat ya. Nanti yang yang tidak saya bacakan, ibu baca sendiri. Artinya ini lebih istimewa daripada yang lain. Silakan yang nomor tiga. Uca, oh, belum tadi ya, belum selesai. Lanjut lanjut terjemahnya. Ditulis baginya seratus kebaikan. Ya Allah. Satu hari itu dia telah diibaratkan oleh Allah telah mengerjakan seratus kebaikan. Lanjut. Dan dihapus seratus kejelekan. Ya. Serta kalimat itu menjadi benteng dari setan dalam sehari hingga sore hari. Ini dia Ibu, tidak ada setan jin yang mampu mengganggu Ibu dari pagi sampai sore. Tidak ada, Bu. Kalau ada dukun-dukun yang mengirimkan jin dan setan untuk merusak kita, menyihir kita, nyantet kita, maka kalimat yang seratus ini akan menjadi benteng buat kita, tidak tembus. Seperti tidak mampunya Dajjal masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Terhalang jin dan setan ingin masuk ke rumah kita atau ingin eh, dukun-dukun uh, yang menyihir kita, nggak bisa. Subhanallah. Ibu baca ini ibu 100 pagi, maka sampai sore sudah ada garansi dari langit, ibu sudah terjaga. Kalau dibaca sore sampai besok pagi, ibu sudah digaransi oleh Allah terjaga. Lahu muaqibatun. Allah memiliki malaikat-malaikat yang menjaga mereka, yang melindungi mereka sejak dari mereka terbit matahari sampai tenggelam matahari. Sejak dari tenggelam matahari sampai besok terbit matahari, baca ini. Cukup. 100 kebaikan Allah naikkan, 100 dosa Allah ampuni, kemudian 100 budak dianggap sudah kita, eh, 10 budak sudah kita merdekakan. Lanjut yang nomor 3. Nomor 3 ini ya Bu ya. Ini juga kalau kata orang Padang itu apa namanya itu? Indak manguk mengeluan kulit. Ya begitu. <laughs> Maksudnya nggak ada capeknya sedikit pun ternyata pahalanya subhanallah. Tapi masalahnya karena banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak ngamalkan. Coba kita baca. Yang nomor tiga. Siapa yang di waktu pagi dan sore mengucapkan subhanallah wa bihamdihi seratus kali niscaya terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Berapa banyak dosanya? Sebanyak buih di lautan. Allah hapuskan. Kalau dia membacanya subhanallah wa bihamdihi sebanyak berapa? Allahu Akbar. Berkah ini? Tidak, Bu. Enggak cukup pun lima menit enggak. Saya udah coba bu, tiga menit, dua setengah menit itu udah putus tuh. Itu udah tenang tuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa banyak dosa kita? Orang kayak kayak kita nih bu, ibu, <laughs> saya, ini adalah orang-orang yang akrab dengan dosa. Kalau nggak mau punya dosa, jadi malaikat aja. Ah, baik. Subhanallah, berat nggak baca subhanallah bihamdi? Yang membuat kita berat itu adalah setan melupakan kita. Jadi nggak ingat. Tapi maaf nih, kita lebih bisa berlama-lama di depan bukan TV. Oke, TV juga. Ini tablet kita, iPad kita, komputer kita ya, mau chattingan, mau FB-an, mau segala macamnya. Ya Allah, nilainya nggak ada. Terus lanjut. Dan tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripada yang dibawanya kecuali seseorang yang mengucapkan seperti yang diucapkan kecuali ada orang yang juga membaca hal yang sama dan orang itu lebih banyak bacanya daripada dirinya cuma itu yang sanggup mengalahkan amal solehnya nanti pada hari kiamat terus dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan disukai oleh zat yang maha pengasih yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah yang azim saya yakin ibu semua udah hafal ini gampang banget tetapi saya tidak yakin kalau ibu semua ibu semua loh ini rutin mengamalkannya. Ya. Ini adalah kendala kita. Dan afwan ya Bu ya, yang paling banyak nanti murtad di akhir zaman dan menyembah dajjal ketika dajjal keluar adalah kaum ibu-ibu. Ibu-ibu yang akan selamat adalah yang amal solehnya sebelumnya tabungannya banyak di sisi Allah. Ini termasuk yang membanyakkan tabungan amal soleh. Timbangannya berat, Bu. Coba, silakan. Apa tadi, Bu, bunyinya? Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Ulangi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Bu, saya pernah Bukan pernah lagi, sering Ketika sedang galau-galau, sedang cemas-cemas, sedang takut-takut, sedang uh, gundah gulana Udahlah bibir disibukkannya dengan itu Bu. Ternyata subhanallah hati itu tenang ibaratnya kita itu terapung-apung di atas air tapi karena ada kalimat yang berat ini yang terapung-apung itu tenggelam ke bawah dalam artian kita tidak jadi mainan keadaan lagi kita menjadi tenang langsung maka disinilah baru uh, baru ayat Allah ala main tatmainnul qulub ketahuilah dengan zikrullah hatimu yang gundah gulana bakal tenang nggak bisa bu main ke Hawaii main ke Bali main ke apa nggak bisa memang harus dengan zikir Salah itu cara orang untuk mencari ketenangan hati, kesenangan itu dengan cara pergi tamasya, pergi shopping kemana segala macamnya. Enggak, Bu. Baik. <clears throat> Lanjut. Lihat yang nomor tujuh. Yang nomor tujuhnya hafal beberapa ayat dari surah Al-Kahfi. Ada yang sudah? Alhamdulillah. Semuanya sudah. Iya, enggak. Semuanya udah hafal. Uh. Iya, Ibu. Rasul mengatakan, orang yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia pasti selamat dari Dajjal. Kalaupun mendadak ketemu dengan Dajjal, Rasul mengatakan, baca di depannya surah Al-Kahfi ini, maka engkau tidak akan dikuasai apa-apa pun oleh Dajjal. Bahkan kita pun hilang dalam pandangan Dajjal. Kemana apa jadi? Hah? Udah hilang saja, padahal kita masih ada di depannya. Karena membaca 10 ayat pertama. Masalahnya sekarang, <clears throat> Ustadz kan nggak perlu hafal Ustadz, kata Rasulullah wajib menghafal. Iya, masalahnya kalau baca aja, memangnya waktu ketemu dengan Dajjal, Al-Quran selalu kita pegang apa? Lalu pas ketemu sama Dajjal, <laughs> Om Dajjal tunggu sebentar mau baca ayat. Kan enggak kan? Nyari-nyari dulu. Ya enggak lah, kita harus yang kita hafal lah, yang kita bacakan di depan Dajjal. Baik 10 ayat pertama soal kahfi 10 terakhir juga bisa Ya Boleh yang pertama 10 Boleh yang terakhir Insya Allah berapa orang yang sudah hafal bu? Di antara ibu-ibu? Oh Belum hafal amat kan Makanya boleh memilih iya. Mau 10 awal atau 10 akhir Dibaca Dihafal Dihafal Kalau ibu mau one day one ayat itu berhasil bu 10 hari ibu sudah hafal 10 ayat lalu supaya nggak lupa-lupa ibu sering-sering membacanya di dalam so sholat ibu baca terus nanti lancarnya kayak kita udah lancar baca al-fatihah gitu seharusnya lancarnya baik <clears throat> selanjutnya yang nomor 9 kalau ada pertanyaan ibu silahkan diajukan saja pertanyaannya yang nomor sembilan Keutamaan membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran Ini banyak yang cerdik pintar Kalau ayatnya standarnya adalah banyak jumlah ayat Biasanya surat-surat makiyah itu yang paling pendek-pendek Enak bacanya Amma yatasalun Anin azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dah tiga ayat tuh. Ya, apalagi yang seperti apa? Nun. Dah satu ayat. Wal qalami ma yasturun dan seterusnya. Baca terjemahnya. Siapa saja membaca Al-Qur'an dalam sehari semalam 50 ayat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa. Ibu nggak mau jadi orang pelupa? Ya. Insya Allah baca ini resepnya. Ya Allah ya Rob, ternyata nggak susah-susah ya. Baca satu hari 50 ayat dari Al-Quran. Terserah ayat mana saja. Rutinkan satu hari baca 50 ayat dalam Al-Quran. Ya, itulah orang cerdik-cerdik elok. <laughs> Ya, dia pendek, iya. Dapat banyak gitu ya. Iya. iya. Namun sebagaimana orang makan ya, makan tuh enaknya kan ganti-ganti sambalnya melulu itu aja lama-lama kan malaikat juga pasti itu bacanya <laughs> ya lanjut siapa saja membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat naam di sisi Allah terhitung kita sebagai orang yang taat hambaku fulanah catat dia hai Jibril eh catat dia wahai malaikatku termasuk hamba yang taat di bumi hanya dengan rutin membaca setiap hari 100 ayat Terus? Dan siapa saja membaca 200 ayat tidak akan didebat atau digugat oleh Al-Quran pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ibu-ibu, pada hari kiamat Al-Quran tidak akan mendebat kita. Ah, ternyata Al-Quran ini bisa mendebatkah? Iya. Saya ada kenapa kamu tak baca? Saya hanya menjadi penghias rak-rak lemarimu. Engkau tidak menyentuhku, engkau tidak membacaku supaya tidak didebat oleh Al-Quran pada hari kiamat baca berapa yang dibaca tadi 200 ayat Insya Allah kalau dibacanya yang pendek-pendek belakang itu juga nggak nggak bakalan terasa bu terus dan siapa saja membaca 500 ayat akan dicatat baginya segudang pahala berapa banyak banyaknya segudang pahala Allahu alam nah kemudian ibu-ibu qul huwallahu ahad Allahus samad lam لم يلد ولم يولد ولم يكن له kufuwan ahad yang membaca ini karena Allah Allah sudah menghitung pahalanya seperti orang membaca sepertiga Al-Quran dia baca tiga kali maka dia dihitung oleh Allah seperti sudah menghatamkan Al-Quran satu hari itu tiga kali baca Allah ahad beratnya apa sih? beratnya nggak ada berat tapi lupa kalau kita sadar betapa kita ini minim amal soleh, maka ibu ada sahabat yang kalau jadi imam dia nggak pernah berhenti membaca kulallah ahad dulu baru ayat apa gitu sebelakang itu sehingga sahabat-sahabat yang lain komplain kulallah iya, ahad terus kulallah ahad terus iya memang setelah kulallah ahad dia baca lagi surat yang lain tapi mesti setelah al-fatihah kulallah ahad kemudian dipanggil oleh Rasulullah sahabat ini benar kamu kayak gitu laporan orang kayak gitu iya ya Rasulullah kenapa aku mencintainya mencintai surat kul wallahu ahad maka berhak orang ini kata Rasul eh berhak orang ini apa yang berhak berhak dia mendapatkan pembelaan dari surat al-ikhlas nanti pada hari kiamat dan dia akan dilindungi oleh Al-Qur'an dianggap dia sudah menghatamkan Al-Qur'an Masya Allah baik kita berlomba-lomba mudah-mudahan sehari itu ibu bisa dihitung menghatamkan sekian kali hanya dengan membaca tiga kali kul huwallahu ahad tapi karena kita orang-orang yang apa rakus dengan amal janganlah pula berprinsip kan udah baca tiga kali kul huwallahu ahad tadi udah nggak perlu baca Quran lagi udah udah dianggap menghatamkan Al-Quran bukan seperti itu tipe orang soleh ya bu ya lanjut yang berikutnya yaitu yang ke-13 doa setelah berwudu nah bu apa yang diberikan oleh Allah lanjut tidaklah salah seorang dari kamu berwudu kemudian meratakan atau menyempurnakan wudunya lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu abdullahi wa rasuluh aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya melainkan akan dibukakan baginya delapan pintu surga dan ia akan memasuki pintu manapun yang ia Subhanallah. Saya pernah menjelaskan pada Ibu bahwa Abu Bakar As-Siddiq dikatakan oleh Rasulullah nanti di akhirat ada orang yang dipanggil dari pintu surga manapun. Surga itu ada delapan pintunya. Ada orang yang disebut dan dipanggil namanya dari pintu surga mana saja. Dia boleh masuk dari mana saja. Satu pintu surga ke pintu yang lain, satu tiang ke tiang yang lain Luasnya kata Rasulullah 500 tahun perjalanan. Satu tiang. Tiang pintu ini ke tiang pintu sana 500 tahun perjalanan. Itu baru satu pintu loh, Bu. Itu baru satu pintu. Ada delapan pintu. Coba, Ibu, bagaimana menurut Ibu? Ketika Ibu selamat di titian, Ternyata ibu hanya masuk dari pintu nomor 5. Nama ibu ada di situ. Tentulah harusnya ibu melewati dulu pintu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya istilahnya alangkah capeknya bu untuk sampai ke pintu nomor 5. Kalau nggak mau kayak gitu, kita maunya di seluruh pintu ada nama kita, ya maka lakukan apa yang dikatakan Rasulullah di sini. Apa tadi? Berdoa selepas wudhu, tapi rutin Syaratnya mesti rutin. Kalau hanya sekali sekala nggak bisa. Mesti rutin. Asal lepas wudhu, ibu menghadap ke arah kiblat, angkat kedua tangan ini, baca doanya. Asyhadu ilaha illallah. Terus? Terus? Nah, kalau tahu kiblatnya, tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Kalau kita di rumah nggak perlu pakai hijab. Iya. Kalau di rumah, ibu, maaf ya, berwuduk dalam keadaan terbuka pun aurat, baik sebagiannya atau seluruhnya, itu wuduknya tetap sah dan tidak membatalkan wuduk. Ya. Lanjut. Nomor berapa kita tadi? Iya. Yang ke-14. sholat dua rakaat setelah wudhu. Dan ini yang jarang dilakukan oleh orang. Iya kan bu? Ternyata Bilal bin Rabah kata Rasul salah seorang sahabatku yang dia masih hidup di bumi tapi bunyi terompahnya sudah aku dengarkan sekarang yaitu Bilal. Apa keistimewaan Bilal? Bilal selalu menyambung wuduknya kalau batal dia wuduk balik kemudian dia doa dan sholat sunat dua rakaat. Cuma itu andalan Bilal. Alhamdulillah ternyata Bilal berhak menjadi penghuni surga padahal dia masih di bumi. Artinya bunyi terompah Bilal sudah saya dengarkan di dalam surga sementara Bilalnya masih hidup di dunia. Lanjut. Baca. Tidaklah seorang muslim berunduk kemudian melunakkan unduknya lalu sholat dua rakaat dengan tumakninah dan khusyuk melainkan wajib baginya surga. Oh ya, ada wuduk yang tidak sempurna tapi wuduknya sah. Ada wuduk yang sempurna. Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah wuduk yang sempurna. Macam mana wuduk yang tidak sempurna? oh iya nggak jadi wudhu dong itu tetap dia mengikuti sunnah Rasulullah hanya masing-masing daripada wudhu itu sekali-sekali saja ya sekali-sekali saja sekali wajah sekali ya istilahnya nyambung wudhu aja tapi kalau dia sempurnakan dibuatnya tiga kali gitu ya kemudian betul-betul dibasuhnya nah ini menyempurnakan wudhu namanya lengkap lalu dia sambung dengan sholat sunnah dua rakaat inilah orang yang disebutkan dalam hadis ini termasuk bersiwak. Nggak ada siwak bisa dengan anduk. Nggak bisa dengan anduk, ah? Nggak ada gigi juga nggak apa pakai ini juga boleh. Ya, pokoknya nggak ada gular gigi, nggak ada anduk, pokoknya ini aja sebagai simbolik kita melakukannya. Ya. Ahsan, fawa afdol itu malah lebih ahsan lebih afdol. Selanjutnya Selanjutnya yang nomor 16. Mari kita perhatikan persiapan dan berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Kasihan ibu-ibu. Ibu nggak dapat. Ibu tahu nggak pahalanya? Nggak tahu. Ibu bilang aja cepat nggak tahu. Iya, kasihan bu. Tapi ibu dapat peluangnya, bisa ibu mendapatkan pahala itu. Walaupun ibu nggak berangkat ke masjid. Kayaknya nggak adil ya Allah tapi Allah Maha Suci. Justru letak keadilan Allah di situ. Kan Asma datang pada Rasulullah, ya Rasul, kami ini demo nih. Demo ngapain kata Rasul? Kan enak-enak banget kaum lelaki. Mereka disuruh pergi ber uh, mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu pahalanya kan besar ya Rasul. Laki-laki malah disuruh untuk pergi Jumatan. Lah kami tidak, padahal pahalanya besar. Apa pahalanya? Coba bacakan dulu ini. Coba bacakan dulu. Apa saja mandi dan bersuci pada hari Jumat lalu segera pergi ke masjid dengan berjalan tidak naik kendaraan, lalu mendekati imam berada di saf depan, lalu mendengarkan khutbah dan tidak berbuat sia-sia. Maka baginya setiap langkah dicatat amal setahun dengan pahala puasa di siang hari dan mulai. Allahu Akbar. Satu langkah loh itu bu. Satu langkah dapat pahala orang puasa setahun dan sholat tahajud se setahun. Allahu Akbar. Cuma yang melakukan ini siapa? Laki-laki. Ya kan? Hadisnya bunyinya seperti ini. Man ghassala yaumal jum'ati waghtasala. Siapa yang ghassala, ghassala itu mandi dia. Mandi bersih-bersih, pakai sabun lah, pakai apa, ya semuanya pakai shampo. Terus waghtasala dan dia sengajakan mandi yang lain, yaitu mandi junub. Lu apa ada eh, di hari Jumat mandi junub? Bukan tapi cara mandinya seperti mandi junub. Saya rasa mungkin ibu baru dengar ini ya. Rasulullah dalam Sahih Bukhari bersabda, hus, laki wanita, Bu." Dengarkan hadisnya. "Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muslimin." Ya, kita pelajari dulu di Sahih Bukhari. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wa fi riwayah wa muslimatin dan juga muslimah. Untuk memuliakan hari Jumatnya wanita walaupun dia tidak pergi Jumatan tapi sebelum Jumat dia mandi dulu namanya mandi wajib Jumat walaupun ada sebagian ulama mengatakan cuma sunnah, cuma sunnah mu'akadah aja kok tapi cara mandinya ghuslu yaumil jum'ah ka ghuslil janabah mandi pada hari Jumat sama seperti mandi junub Go. Bagaimana cara mandi junub kaum muslimin hari ini yang ibu ketahui? Jebar jebir, jebar jebur, habis habis itu wudhu. Subhanallah. Padahal cara mandi junub itu yang benar adalah yang diceritakan dan diterangkan oleh Bunda Aisyah. Saya dan Rasulullah kalau mandi junub itu caranya begini. Biar saya peragakan, hanya actionnya ya Bu ya. Beda ya, mandi junub dengan mandi Iya. Mandi biasa. Kalau yang pertama tadi kan suruh mandi biasa dulu, kesalah bersih-bersih lah pakai sabun, pakai sampo segala macamnya. Tapi kalau mandi junub enggak. Rasulullah mandi junub itu cukup satu ember kecil, ya. Apa kata Bunda Aisyah? Rasulullah kalau mandi junub, beliau kakinya semenjak dia taruh ke bawah ke lantai macam ini, dia tidak mem, memindahkan kedua telapak kakinya sampai dia selesai mandi junub. Kayak dipaku ke bumi gitu. Jadi selagi selagi niatnya untuk mandi junub, kedua kaki ini langsung terpasang ke ke bumi, tidak boleh diangkat pindah-pindah sana kemari nggak boleh ya kemudian Rasulullah mengambil air dengan tangan kanannya dan dipindahkan ke tangan kirinya lalu dia ber membersihkan kemaluannya dengan air itu ya setelah itu Rasulullah menghantamkan telapak tangannya ke lantai dihantamkan ha? kemudian diambil lagi air dibasuh lagi oke okay? sejak saat itu Rasul tidak lagi menyentuh kemaluannya sekalipun Lalu Rasulullah langsung seperti orang berwudu. Memang ya wudu, ya, berwudu, bersih-bersih, silang-silang ini, kemudian kumur-kumur. Buang, buang, lalu istinshak dan istinthar, yaitu menghirup udara dengan ini air ya. Mil air, hirup udaranya dengan hidung. Dibuang ya. Ini namanya istinshak, yaitu menghirup udara pakai hidung dan membuangnya kembali. Biasanya orang yang belum biasa bu mandangak sakitnya ke dalam. Ya bahasa Indonesia-nya nggak tahu siapa itu. Eh, pokoknya seru lah rasanya, tajam rasanya ke ke dalam. Dan itu ternyata ketika saya mempelajari uh, masalah ini, makalah ini tentang Subhanallah orang yang merutinkan biasa seperti itu dia akan selamat dari berbagai macam jenis penyakit hidung. Ya, epilepsi apa apa tuh bronkitis apa segala macamnya apapun jenis penyakit hidung termasuk pusing-pusing migrain segala macamnya bisa bersih dengan itu bu ya itu pahalanya masya Allah ya keutamanya di dunia belum lagi pahalanya buang isap buang habis itu Rasul mengambil air kemudian dia mulai menyapu wajahnya e, membasuh wajahnya ya orang wuduk lah wuduk sempurna ambil lagi wuduk lagi ambil lagi wuduk lagi ya tiga kali kalau laki-laki disuruh untuk menyilangi di antara jenggotnya. Ibu-ibu, batasnya kan ibu sudah tahu. Habis itu diambil lagi, Rasulullah membasuh tangannya. Jadi ambil tangan kanan, airnya dialirkan seperti ini caranya. Tangan kiri langsung menyambut dan dibasuh. Nah, itu cara wudhu yang sahih ya. Ambil lagi, tuangkan lagi, dibasuh lagi. Dua kali tiga kali silahkan dua kali yang saya banyak temukan dalil-dalilnya dalam sahih Bukhari dan Muslim yang tangan dua kali tiga kali silahkan itu lebih lebih lebih afdal kemudian diambil lagi pindahkan ke tangan kiri dan dituangkan dituangkan airnya disambut dari tangan kanan dan dibasuh diratakan airnya sambil membasuhnya ambil lagi pindahkan kalau pakai keran ya udah langsung aja berarti nah pakai kalau pakai keran silahkan aja langsung oke ya uh, kalau pakai yang main tembak itu ya sudah awali dari kepala dulu uh, tangan dulu terus ke belakang selesai nanti di digosok dibasuh begitu ya Ini semua sama habis itu ambil air sedikit ratakan ke telapak tangan kanan kiri kita lalu basuhlah rambut seperti ini ke belakang semuanya pindahkan lagi ke depan langsung dengan air itu juga nggak ngulang nambah air baru dengan itu juga masukkan ke uh, ya ya terus bersih selesai barulah ibu wudhunya sampai situ dulu tinggal kakinya yang belum kan Nah, kaki itu penutup, Bu. Mandi, baru mandi. Ambil air, tekankan air itu ke sebelah kanan kita, rambut sebelah kanan. Tekankan, ratakan, dipijat-pijat. Iya. Padahal tadi kan udah udah basah juga kena mandi mandi anu. Ya udah pokoknya sunahnya seperti itu. E, contoh dari Rasulullahnya seperti itu. Tekankan, habis itu ambil air lagi. Ingat ya Bu ya kayak orang mandikan jenazah. Sebelah kanan dulu semua sambil di basuh-basuh gitu ya ambil air belakang juga digosok-gosok gosok terus ke bawah ke paha sampai ke betis kayak gini selesai digosok-gosok kiri pula lagi oke sambil kenakan air sampai ke ke eh, pangkal rambut ya habis itu selesai kita ambil air ratakan ya kalau ada shower enak sebelah kiri aja lagi selesai tapi kaki nggak boleh beranjak jangan lupa itu kaki tidak boleh beranjak telapak tangan jangan menyentuh kemaluan Baik ya. Selesai dah ke bawah semua, barulah Rasulullah memindahkan kedua kakinya, dipindahkan. Baru diambilnya air untuk cuci kaki wudhu. Jadi mandi wajibnya ternyata dibungkus oleh wudhu. Begitulah cara mandi junub. Setiap kita mimpi basah malam, selesai berhubungan intim suami istri, cara mandi junubnya begitu. Seperti itu pula cara mandi pada hari Jumat ya jadi siapa yang mandi mandi ghassalah mandi normal wartasalah lalu dia mandi mandi sengaja mandi mandi wajib Jumat mandi junub ya kemudian wabakkara wabatakara dan dia berangkat menuju ke masjid lebih pagi daripada yang lain berangkat menuju ke masjid lebih pagi daripada yang lain ibaratnya mungkin dah setengah sepuluh jam sepuluh itu dia duluan berangkat ke masjid niatnya Jumatan. Terus wa masya walam yarkab. Dia berjalan kaki dan dia tidak menunggang kendaraan. Nah, ini syaratnya. Jalan kaki dan tidak menunggang kendaraan. Lah, bapak-bapak kita, suami-suami kita kan itu dia masalahnya. Padahal masjid cuma jaraknya 200 meter, bawa mobil, bawa sepeda motor. Karena nggak baca hadis ini kali. Ya. Sama, berarti dia nggak dapat pahala ini. Dia kan syaratnya jalan kaki tadi. Wa masya walam yarkab. Jalan kaki aja. Ya berarti dia dapatkan sedikit kan kesian banget. Padahal setiap satu langkah itu nilai pahalanya satu tahun orang puasa dan satu tahun orang qiyamul Setiap satu, satu langkah. Istilahnya kalau kita memburu pahala kan rugi kita. Gitu bu. Makanya ayah anda kami, ayah kami, ayah buya, buya kandung, umurnya udah 96 itu. Iya. Ya Jalan kaki, Bu. Jalan kaki. Apalagi kalau dia tahu saya jalan kaki itu. Abu ya satu cieknya. ya ikut juga jalan kaki. Jauh itu, Bu. Kenapa? Pahala yang diinginkan. Satu langkah itu sama dengan satu tahun kita puasa sunat dan sama dengan satu ta satu tahun kita tahajud. Satu langkah. Nah, masalahnya ibu kan nggak punya peluang begitu kan? Caranya, Bu, ibu motivasilah suami ibu. Berangkatnya kayak gini. Ibu motivasi anak bujang ibu, berangkatnya kayak gini. Maka pahala yang mereka dapatkan mengalir semuanya untuk ibu juga. Tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi ya kasih motivasi sama suami kita. Abang, nih ada hadisnya. Mas, udah, akang ya. Panggil begitu. Kemudian suruh mereka agak lebih awal berangkat ke masjid. Nah yang kita prihatinkan sekarang tuh bu, udah azan orang baru dia meninggalkan rumah. Ya Allah Kasihan sekali. Padahal setiap hari Jumat itu ada amal soleh yang luar biasa banyaknya yang disia-siakan. Untuk ibu sudah ada solusinya kan? Suami ibu yang ibu motivasi. Atau anak bujang ibu atau menantu ibu. Kalau mereka mau berangkat gara-gara motivasi dari ibu, semua pahala mereka mengalir untuk ibu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu caranya. Allah itu maha adil nggak perlu ibu ke masjid biar orang capek pahalanya untuk ibu ibu hanya sekedar kasih semangat aja ya kan ah, saya melihat Allah itu lebih lebih sayangnya untuk ibu-ibu bu nanti ibu dengar lagi membuat saya kadang-kadang kadang-kadang ya pengen jadi perempuan <laughs> tapi kan nggak mungkin artinya apa saking besarnya pahala yang bisa didapatkan oleh kaum wanita dia nggak usah capek-capek bu tapi dia mendapatkan semua yang laki-laki dapatkan laki-laki mendapatkannya di luar mungkin mungkin dengan menyambung nyawa Nah dia dapat pahalanya semua seenaknya. Iya. Baik. Jadi itu ah, hari Jumat. Ya Awan, habis ini. <laughs> ini. Karena saya pun tahu siapapun laki-laki yang bisa termotivasi dengan ini, lalu mereka amalkan mengalir loh pahalanya ke saya, ya kan? Awan ya, jam 10, jam 9 ke masjid Wan. Enggak ada lagi kegiatan yang lain. Ya sebenarnya Bu dalam Islam itu, di pemerintahan Islam itu harusnya hari Jumat itu hari libur. Ya kan? harusnya ini sayang bahwa Pak kita hari Jumat itu malah ngantor bagi yang kerja di kantoran ya baca yang nomor 19 lagi sholat Isya dan Fajar secara berjamaah saya nggak tahu nih ibu mau pilih yang mana mau berjamaah ke masjid atau berjamaahnya di rumah hmm? ya suami ke masjid kita dengar dulu Habis itu saya selesaikan secara fikih bagaimana solusinya. Ibu pokoknya di, dienakin oleh Allah, Bu. Benar. Ibu akan dengar nanti betapa enaknya jadi ibu-ibu. Siapa ya, saja sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia mendirikan tengah malam. Dan siapa saja sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat malam sepanjang malam. Allahu Akbar. Tahajud sepanjang malam itu nggak akan ada yang sanggup. Tapi didapatkan pahalanya oleh orang yang isyaknya berjamaah dan subuhnya berjamaah bapak-bapak nemani ibu-ibu berjemaah di rumah boleh? boleh? Siapa bilang boleh? boleh. Setiap laki-laki wajib berjemaah ke masjid. Oh, bagaimana solusinya? Lagi-lagi enaknya untuk ibu. Solusinya Rasul memerintahkan laki-laki yang ingin mengimami istrinya di rumah sholat isya dulu berjamaah di masjid lalu dia pulang dia imami istrinya untuk sholat isya dapatlah istrinya pahala pahala iya oh oh baru dengar baru dengar mesti mesti baru dengar subhanallah ba udah udah dengar dengar ya ibu ini hadis-hadisnya sahih bahkan Muaz bin Jabal sholat isya berjamaah dengan Rasulullah di masjid kemudian Muaz pamitan dia pergi ke kampungnya ya yang jaraknya kira-kira 500 meter di kampungnya itu kaum sudah menunggu untuk diimami oleh Muaz bin Jabal lalu Muaz bin Jabal sholat isya mengimami mereka untuk muas pahalanya adalah pahala sedekah, tapi untuk jamaah dapat pahala jamaah sholat berjamaah secara penuh. Iya, jadi suami niatnya apa? Bersedekah untuk istri agar istri mendapatkan pahala berjamaah. Kalau istrinya mau ke masjid, ya jangan dihalangi. Tapi kalau istrinya mau di rumah, kamu yang bantu istri supaya dapat pahala berjamaah. Ini yang laki-laki. Iya. -laki. Untuk kaum wanita dalam hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, dari Sahih Muslim Rasul mengatakan, hanya Allah yang tahu berapa pahala yang Allah siapkan untuk kaum ibu-ibu yang mau sholatnya awal waktu tapi di rumah. Dibandingkan yang sholatnya ke masjid dapat 27 kali lipat memang nilai pahalanya. Tetapi dibandingkan dia sholat di rumah sendirian, uh, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dia berjemaah ke. Tapi on time. Ya, on time. Tepat waktu. Hmm. Enak ya Bu ya? Kalau ada anak-anak bujang kita ke masjid, pulangnya suruh jadi imam kita. Kalau ada suami kita, pulangnya minta jadi imam kita. Ada pertanyaan enggak? Hmm? Oh iya, kalau saat ini kita ingin berjamaah ya tunggu suami. Khusus Isya, khusus Isya malah lebih afdol asal berjamaah ya menunda dan melambatkan pengerjaannya tapi berjamaah kalau hanya sendirian silahkan dan bukan silahkan harus di awal waktu subuh subuh sesungguhnya subuh jadwal sholat subuh di Indonesia ini syubhat ibu tahu itu kan kan ada sempat heboh Indonesia ini dengan jadwal sholat subuh di Indonesia ini syubhat kenapa karena di Indonesia ini sebenarnya lebih cepat kurang lebih 15 sampai 20 menit orang udah azan subuh padahal waktu subuhnya masih fajar kadhib belum lagi fajar sadiq seperti dalam hadis sahih Rasulullah fajar sadiq itu sudah memerah langit di ufuk sebelah timur baru masuk waktu salat subuh nah sekarang kita masih gelap juga langit masih ya kan sudah kumandang azan nah menurut depak udah sah katanya udah nggak apa-apa pada ulama-ulama timur tengah udah nasihati kita waktu kalian Indonesia ini terlalu cepat jadi ibu-ibu khusus ya, tapi ibu-ibu nggak usah ibu bawa keluar nih ribut nanti rame nanti. Khusus untuk ibu aja. Ibu nanti di rumah tunggulah orang kira-kira 15 menit dari selepas azan baru ibu salat sunat qabliyah eh, subuh ya. Sunat fajar dua rakaat baru habis itu salat subuh. Dan kalau suami ya gimana tuh suami? Ya sudahlah, kita sekarang mengambil ijtihad. Ijtihad itu kalau salah dapat satu pahala kalau benar tetap dapat dapat dua pahala seandainya suami kita ikut sholat berjamaah subuh di masjid padahal belum di waktunya dan itu ijtihadnya ulama-ulama Indonesia umpamanya insya Allah tetap dapat pahala tapi yang lebih afdol, lebih utamanya kerjakanlah dan tundalah kira-kira 15 sampai 20 menit dari jadwal azan baru masuk waktu subuh. Yang nomor dua-dua kita baca. Hendaklah memperbanyak sujud kepada Allah karena sesungguhnya tidaklah kamu bersujud satu kali kepada Allah kecuali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahanmu. Mm-hmm. Salat sunnah seseorang yang tidak diketahui oleh manusia. Ini ini ini penting nih. Oh ibu, kita sering tuh sholat sunat orang lain tahu. Artinya dikerjakan di masjid, otomatis orang lain tahu kan. Kita nggak masuk ria, kita tidak bermaksud ria tapi kalau kita kerjakan bu, tertutup dari pandangan orang lain, nilainya sama dengan 25 kali kita mengerjakan sholat sunnah itu. Baca ini hadisnya. Hah? Makanya Nabi mengajukan sholat sunnah itu dikerjakan di rumah supaya nggak dilihat oleh orang ramai, Ya kan? Nah, coba baca lagi. Terus. Sholat sunnah seseorang yang tidak diketahui oleh manusia sebanding dengan sholat yang ia lakukan di hadapan manusia sebanyak 25 kali. Jelas? Ya. Kan kalau gitu kita usahakan sholat sunatnya tersembunyi dari pandangan orang. Ya. Ikhlas sekali kita melakukannya. Nggak perlu orang tahu. Apakah tahajud, apakah duha atau apa gitu. Sembunyi dari pandangan orang. Termasuk sholat sunat wudhu. Hmm. Iya. <laughs> Lanjut. Ada pertanyaan kah? Yang nomor 26 bu, ini benar-benar yang nomor 26 ini benar-benar luar biasa. Saya nggak percaya ada orang di bumi ini mampu haji dan umroh tiap hari dapat pahalanya. Tetapi amalan berikut ini bisa ibu mendapatkan pahala haji dan umroh. Namanya sholat sunat syuruk. hmm. Sholat sunat syuruk. Tapi bu, ujiannya luar biasa berat nyiapkan anak lah ah, masak lah disiapkan suamimu berangkat lah padahal pahalanya ya Allah ya Rob tolong dibacakan yang nomor 26 siapa saja sholat subuh dengan berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit kemudian sholat dua rakaat maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna sempurna dan sempurna masya Allah Allahu Akbar Bu, sekalipun saya Presiden Republik Indonesia, saya tak akan mampu mendapatkan pahala yang sebegini. Mungkin umroh bisa tiap hari, nggak ada. Apalagi haji yang tiap hari itu nggak ada, cuma sekali setahun. Tapi ini bisa kita dapatkan pahalanya setiap hari. Setiap hari. Allah. Caranya, sholat subuhnya berjamaah. Jadi ibu nggak sendirian sholat subuhnya gitu ya bisa ibu di rumah kalau ibu enak banget jadi orang bu ibu bisa di rumah tapi berjemaah makanya kalau di, dikasih apa tuh kode sama suami mas nanti lepas kita uh, ditunggu ya di rumah imami kami sholat oh aduh ya Allah anak bu menantu ah ah gitu ya bu ya kalau udah ke masjid aja hmm? iya ikut ke masjid aja nanti kalau pembantu <laughs> boleh boleh yang wanita kan boleh dia sholatnya di rumah berjemaah ibu buat jemaah bisa bisa uh, kalau suami suruh ke masjid dulu pulangnya imami kita sholat nah biasanya nih bu mungkin hari Sabtu orang libur kan Sabtu Minggu minimal kalau nggak bisa tiap hari ya buatkan ketetapan eh, kesepakatan bersama dengan suami dikerjakan Sabtu dan Minggu zikir bu sampai terbit matahari loh ya setelah setelah setelah terbit matahari lebihkan 15 menit biasanya ayo ini e, di rumah ibu ada kalender nggak ada kalender ada syuruknya kan itu bu biasanya itu supaya memudahkan ibu sejak orang azan subuh satu setengah jam 90 menit itu udah masuk syuruk tuh satu setengah jam nggak boleh itu waktu yang diharamkan mesti ya itu yang saya sampaikan tadi lewat dulu makanya sebagian ulama ada yang mengatakan ini adalah awal duha ya. itu pernyataan sebagian ulama tetapi saya tidak setuju dengan pernyataan itu iya. kalau saya tetap mengatakan duha ya duha syuruk ya syuruk. Kenapa? Amalannya beda. Kalau duha itu dia dikerjakan pada waktu matahari sudah tinggi, sudah tinggi, ya kan? Satu. Uh, yang kedua, nggak ada hubungannya dengan menyambung dengan sholat subuh. Lagi pula kalau sholat duha setelah pas al-fatihah rakaat pertama bacanya wasyamsi. Ya kalau ini kan setelah rakaat pertama kulallahu ahad, eh, kuliah kafirun. Ya Setelah itu rakaat kedua aku huwallahu ahad. Rugi bu kalau seandainya kita tidak memanfaatkan waktu itu. Cuma ya ujiannya berat. ngantuk juga ada tuh. ngantuk tuh. Pas ibu lagi baca doa, ada aja. Berat sekali mata tuh bu. Apalagi yang punya baby. Udahlah. Iya. iya. udah hilang konsentrasi kita. Ibu, boleh ibu kalau seandainya batal wudhu, ibu sambung wudhunya. Tapi kalau ibu sempat SMS-an, chattingan sambil nunggu itu, batal. Nggak boleh Syaratnya zikir situ. Zikir itu boleh dengan zikir-zikir Nabi di waktu pagi, zikir-zikir Nabi di waktu petang. Dan ada buku-bukunya itu zikir pagi dan petang. Juga boleh baca Quran. Baca Quran boleh. Dengarkan pengajian, dengarkan majelis ilmu ya di masjid sama dengan zikir. Nilainya juga majelis zikir, dengarkan pengajian. Nah nanti udah waktunya kalau sekarang di Jakarta itu jam 6.24 kalau saya nggak salah. ada iklannya. Oh, iya. Kalau ada iklan itu udah masuk unsur dunia. Iya, iya, iya. Jadi sebaiknya kita baca Quran aja. Lagi pula zikir pagi itu kalau saya naik kita himpunlah yang tadi-tadi itu buah. Onde mande ya Allah. Uh, uh. Itu aja udah habis waktu kita. Hmm. Iyalah boleh buat ibu-ibu. Ibu-ibu. Uh, uh. Tapi ibu kejar berjamaah. Hah? Memang ada dua hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya. Saya bacakan hadisnya ada dua. Man subha fi jama'atin. Ini hadis yang pertama. Siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah? Ini hadis akan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadisnya dinyatakan dengan sanad yang hasan oleh Syekh Albani. Di dalam hadis yang lain, man subha fi jama'atin uh, fi masjid. Ya. Siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi ada dua hadisnya. Nah, hadis itu tidak mungkin paradoks, saling bertentangan mesti yang satu itu berjamaah pokoknya berjamaah aja buat ibu-ibu apakah di masjid atau di di rumah kalau yang laki-laki mesti di di masjid paham bu jadi dua-duanya dipakai hmm. pahalanya bu ya Allah pahala haji dan umroh penuh sempurna sempurna sempurna kemana nak dicari pahala yang sebesar itu wahai ibu-ibu wahai calon perindu-perindu surga para penghuni surga ini pahala yang sangat besar khususnya ibu-ibu yang sudah tidak ada kesibukan di rumah enak banget ini man salat subha fi jama'atin siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah thumma yaq'ud lalu dia duduk itu kalimatnya ya nggak keluyuran kemana-mana thumma yaq'ud yadhkurullah ta'ala dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatta tatlu'a syams sampai matahari terbit ya, kan gitu kan habis matahari terbit Para ulama mengatakan lebihkanlah supaya tidak kesolat pada waktu matahari terbit itu nggak boleh. Lebihkan 15 menit hatta terlalu asyams thumma yakum. Lalu dia bangkit berdiri. Dari duduk yang lama itu selepas subuh baru dia bangkit berdiri. Yusolli rakaatain. Dia melaksanakan solat dua rakaat. Yang bacaannya adalah setelah fatihah rakaat pertama qul ya kafirun. Setelah fatihah rakaat kedua qul huwallahu ahad, ya. Kemudian kanat lahu telah tetaplah untuknya ajru hajjatin wa umratin tamah tamah tamah tetaplah untuknya pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah secara penuh penuh penuh dapat pahala penuh haji dan umrah nomor 29 nah ini ibu-ibu ibu suka pergi ke mall ke pasar mau nggak mau kan pastikan tahukah ibu setiap kali ibu pergi ke pasar, ibu pergi ke tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini. Tetapi ibu, setiap kali ibu pergi ke pasar, setiap kali terbuka pahala yang tidak pernah ibu bayangkan sebelumnya. Tahukah ibu, apa pahalanya orang yang masuk pasar? Sebaiknya bu, sebisanya untuk dihindarkan pergi-pergi ke, ke pasar, kecuali emergensi Penting banget gitu ya. Kenapa? Ini hadisnya berikut ini. Apa kata Rasulullah? Tolong dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, selama ini kan kita langsung saja wa huwa ala kulli syai'in qadir kan? Ini ada wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Biyadihil khair. Baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus? Tiada ilah yang berhak melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan pujian. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Titik sampai di situ. Tapi terjemahnya nggak perlu ibu baca. Ibu hanya baca yang la ilaha illallahnya aja ya. Terjemahan terjemahan tadi nggak perlu dibaca. Lanjut, apa keterangan Nabi berikutnya? Allah akan mencatatkan baginya satu juta kebaikan. Allahu Akbar, satu juta kebaikan, satu juta loh. Terus? Dan dihapuskan darinya satu juta kesalahan. Dihapuskan darinya satu juta kesalahan. Terus? Serta ia diangkat satu juta derajat. Dan diangkat eh, satu juta derajatnya. Ya Allah, rajin ke mall dong, supaya dapat pahala ini. Sebisanya kan kata Rasulullah, sebisanya hindarilah pergi ke ke pasar sebisanya kalau tidak dapat tidak harus lah ibu ibu waktu pergi umroh loh ibu masuk ke <laughs> masuk ke uh, Grand Zam Zam itu kan ada itu udah baca ini bu ibu harus udah baca ini nggak baca kan padahal pahalanya tuh masya Allah uh -uh. <laughs> sayang sekali bu ya ini Bu, saya, saya ingatkan, kalau Ibu tidak baca ini, siapa tadi yang kemarin tanya? Oh ya, di di di Tawangmangu kemarin ada, ada yang nanya. Jadi gimana Ustadz nanti kalau saya sedang di mall saya meninggal dunia katanya kan? Ah, kan ada pembahasan masalah orang seseorang akan meninggal dunia seperti apa kebiasaannya dia hidup. Nah kalau dia rajin ke mall, meninggalnya di mall, <laughs> gitu istilahnya. Gimana Ustaz? Sementara dia meninggal di, di seburuk-buruk tempat di muka bumi. Nah itu dianjurkan agar masuk mall itu kan dia nggak masuk pasar baca doa ini maka insya Allah dia terhitung husnul khatimah apa ya bu begini soalnya di pasar itu ber, berkumpul segala kejahatan berkumpul segala pengkhianatan ketidakjujuran ya berkumpul segala kelalaian orang kalau di pasar itu dunia aja semua iya. sementara kata Allah kalaulah dunia ini ada harganya di mata Allah dibandingkan sehelai sayap lalat maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dunia ini uh, istilahnya saking tidak ada nilainya dunia ini di mata Allah bahkan Allah mengatakan dunia adalah bangkai yang memperebutkan bangkai hanyalah anjing ulat lalat jadi maaf kalau ada orang yang memperebutkan dunia hidupnya hanya untuk dunia maka dia sederajat dengan anjing sederajat dengan lalat sederajat dengan ulat loh, ini hadis loh Jangan tersinggung sama <laughs> ustaz. Ya, ini hadis. Maka seperti sahabat aja kita. Dunia ini penting, ada, tetapi tidak membuat mereka gila dan tidak membuat mereka lalai. Yang jadi masalah kalau dari pasar Bu, orang mesti sholatnya telantar. Hah? Matanya dan hawa nafsunya cenderung kepada dunia. Melihat kepada lebih bagus. Tidak mensyukuri apa yang sudah ada. Ditambah itu bohong lagi. Pasti banyak bohongnya yang jual bohong, yang beli juga bohong. Ya. Banyak pengkhianatan-pengkhianatan terjadi. Dua tempat muka bumi ini seburuk-buruk tempat menurut Allah, yaitu pasar dan kuburan. Dua-duanya ini sarang setan. Markas setan loh. Pasar dan kuburan. Nah, itu satu lagi. Ibu kalau mau tahu di manakah setan paling banyak, dua tempat di bumi ini, di kuburan dan di pasar. Ya Allah. Jadi kita sedang masuk ke partainya, ke partinya setan. Ya, ke pestanya setan itu pasar. Baik. Coba sebentar ya Bu ya. Ibu jangan baca dulu. Ibu jangan baca dulu. Waktu selama ini Ibu mengunjungi orang sakit gimana caranya? Bawa kue. Iya nggak apa-apa. Jujur aja, jujur aja. Bawa kue. Terus apa lagi? Iya bawa buah. Terus apa lagi? Waktunya kapan? Waktunya kapan berkunjung? Oh, waktu jam besok. Sore ada. Sore ada. Oke. Okay. Terus waktu sudah masuk ketemu orang sakit ngapain kita apa doanya oh gitu no, nah, udah yang selama ini yang selama ini cepat sembuh ya ya kan gitu selama ini kan kayak gitu sudahkah benar yang kita lakukan ini ada yang baca syafaqallah kalau laki-laki syafaqillah udah benarkah itu Sekarang sekarang saya bacakan pada Ibu ibu tertibnya mengunjungi orang sakit supaya dapat pahala yang la ilaha illallah pahalanya. Siapa yang berkunjung ke orang sakit di pagi hari dan di sore hari dua waktunya, pagi atau sore. Bacakan dari dari eh, dua 32. 32. Tidaklah seorang muslim yang mengunjungi muslim lainnya yang sedang sakit pada pagi hari kecuali 70 ribu malaikat akan mendoakannya hingga datang waktu sore 70 ribu <laughs> malaikat itu nggak pernah ditolak doanya oleh Allah pasti Allah kabulkan yang mendoakan kita loh kalau kita berkunjungnya pagi hari Hah? iya mestinya ibu sensitif bu siapa yang sakit hari ini siapa yang sakit besok ya kan kita sensitif bu sahabat-sahabat itu bu lepas sholat subuh itu Syahnu kok nggak datang sakit maka para sahabat berduyun-duyun ke sana karena mereka memburu pahala ini loh supaya 70 ribu malaikat mendoakan kebaikan untuknya satu hari itu terus dan jika menjenguknya pada sore hari maka 70 ribu malaikat akan mendoakannya hingga datang waktu pagi Allah kalau dijenguk waktu sore atau malam kita berkunjung pada orang sakit sampai besok pagi puluh ribu malaikat mendoakan untuk kita Ya Allah, sudahlah pahalanya ada dan dia juga mendapatkan doa dari para malaikat. Lanjut. Ah? Yang ahsan itu kalau pagi ya, ya lepas salat salat subuh subuh atau menjelang waktu duha. Ah, menjelang waktu duha. Kenapa? Ay. kalau di luar kota ya, kalau di luar kota minimal ibu bisa kunjungi lewat telepon Iya, tapi palanya saya nggak tahu ya. Oh, iya. Ya, kalau ini kan mengunjungi secara fisik loh, ya. Makanya palanya besar kan gitu kan. Terus baca lagi uh, yang di bawahnya. Doa apabila melihat orang yang mengalami ujian atau sakit. Ini dia doanya. Eh, uh, Ibu, Bu, Ibu, Bu. aduh, <laughs> ibu, Ibu ngelihat orang uh, kena tumor sakit sehingga maaf ya diangkatlah payudaranya atau dioperasilah kepalanya ibu takut nggak dapat penyakit yang sama oh pasti padahal sarana ibu untuk dijamin tidak akan kena penyakit itu selama-lamanya adalah kunjungi orang yang dapat penyakit macam itu oh. iya tapi ada doanya ada doanya mesti ini doa dibaca apa doanya apa doanya Alhamdulillahilladzi afani. Ini ini, ini ada di sini. Alhamdulillahilladzi afani ya. Terus baca. Ya, mimma talaka bihi. Ini kan udah di, buku di, di fotokopi kan Bu ya? Udah, ada dapat semua. Udah dapat semua. Oh. Coba coba baca lengkap. Alhamdulillahilladzi tapi mohon ya, dibacanya pelan-pelan aja. Jangan dekatkan ke kupingnya, tersinggung dia. Artinya apa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah saya nggak dapat penyakit macam ini kan gitu kan? Artinya kayak gitu loh. Artinya kayak gitu. Iya. Kan, iya. <laughs> Eh, iya. tapi kalau sama pengajian, ya, kalau sama pengajian, ah, ya. Kalau sama pengajar kan ngerti kan? Iya. Nggak usah tersinggung aja kita. Iya. Nah, pintar kamu ya. Kamu datangi saya supaya kamu dapat terlindungi dari penyakit yang saya alami. Ya, sebenarnya mantap loh, Bu. Luar biasa Allah itu sayangnya sama kita ya. Supaya tidak ter tertular oleh penyakit yang sama. Iya, sebenarnya. Kan? Nggak kenal. masalahnya Iya. Nanti kan belum apa-apa, orangnya udah nanya dulu, kamu siapa? Nggak sempat baca kita kan? Ya. Iya, Bu? Apa? Iya. Nah, sebentar, kita sempurnakan dulu ini baru saya jawab ya kita sempurnakan dulu alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila itu Bu eh, ibu ibu tahu tidak saya agak sakit-sakit tanggung sekarang nih ayo baca untuk saya Bu ibu tahu sakit saya sekarang ngilu-ngilu seluruh persendian mendingin badan sakit kepala ibu nggak mau sampai dapat sakit itu kan ayo baca Bu Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila itu doanya hmm. ya angki-rangki masuk angin nah apapun Oh, penyakit kecil kan gak ada yang enak sakit gigi juga uh kelihatannya aja sakit gigi santai tapi seluruhnya jadi gelap kalau udah sakit gigi itu marah aja kesannya lihat siapapun dengar apapun kan gitu kan nah ketika kita berkunjung pada orang sakit gigi baca ini alhamdulillahillazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila oh itu susah diketahui baik nah ibu dirukyah orang sakit hati obatnya adalah obatnya adalah ilmu zikir hmm? <laughs> Dah. Boleh kami terus? ya Tadi Bu, kita udah seru banget ceritanya tentang bagaimana mempercepat banyaknya amal soleh kita. Oke? Okay? Apalagi? Ah, itu tadi pertanyaan bunda kami. Selama kita nungguin orang sakit, kita baca doa apa? Ibu, kalau ibu nungguin orang sakit, sebenarnya ibu dapat peluang yang paling mantap, Bu. Agar ibu didoakan oleh orang sakit. Oh, oh. Kalau kita cukup kita doakan dia la ba'sa tahurun insyaallah ya. Ini doa kita untuk orang yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini ungkapan yang nyunnah. Nabi tidaklah berkunjung pada orang yang sakit siapapun orang itu, melainkan Nabi berkata kepadanya, "La ba'sa." La enggak apa-apa. Sa. La sin. Ya. Sasa, kan? La ba'sa. Ah, ah. Mana papan eh, tulis kita ada enggak ada? Habis. La ba'sa tahurun insyaallah hmm. yang ketek nama salah la baksa tahurun insyaallah artinya nggak apa-apa jadi orang sakit itu didatangi bacakan doa la baksa nggak apa-apa sakit ini akan membersihkan dirimu dari dosa-dosa itu artinya la baksa tahurun insyaallah ya makanya bu orang kalau dapat sakit itu dosanya bersih Wabillahi taufiq wal hidayah nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaih Uh, ibu-ibu di musim libur nanti saya mengajak ibu-ibu semua bersama Ustaz Farid Ahmad Utbah dan saya sendiri kita melakukan kajian selama 4 hari 3 malam di Belitung. Bawa keluarga, bawa suami ya, kita full nanti kajian dan juga menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di sana. Itu brosurnya ada di sana dan semoga saja menjadi hiburan alternatif buat kita di mana didamping oleh para ulama. Demikian saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.